yang saya cintai. Di kesempatan malam hari ini dalam pengajian rutin yang kita lakukan di masjid ini yang semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menjaganya dan merahmati serta memberikan hidayah kepada al-qaimina fi orang-orang yang senantiasa memakmurkannya dengan ibadah dan ketaatan di dalamnya. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang sahih yang ditulis dan disusun oleh al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah wa ghafaralah dan kita masih di dalam bab as-sidqi bab tentang pentingnya kejujuran dan keutamaan orang-orang yang senantiasa bersikap jujur berlaku jujur di dalam kehidupan dunia ini di dalam melakukan dan menunaikan ketaatan dan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala kita telah membaca tiga hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis yang keempat. Fa yaqulu al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi al Shafii, rahimahullahu azza wa jalla. An Abi Thabit وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن هنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله manazil syuhada'i wa in mata ala firashihi rawahu muslim Hadis yang keempat ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya tepatnya di dalam kitab Al-Imarah bab istihbabi talabi asyhadati fi sabilillahi taala bab tentang disunahkannya mencari asyhadah keutamaan syahid di jalan Allah tabaraka wa taala demikian bab yang diletakkan oleh al-imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya yang telah diterima oleh para ulama secara ijma dan disepakati bahwa hadis-hadis yang ada di dalam sahih Muslim demikian pula sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah hadis-hadis yang sahih yang telah pasti kesahihannya sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad uh, Sahal ibni Hunais. Disebutkan oleh Imam An Nawawi di sini kunyahnya dengan menyatakan An Abi Thabit waqila Abi Sa'id waqila Abil Walid qila ini menunjukkan adanya khilaf adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli ilm terkhusus ulama tarikh para ahli sejarah para pakar-pakar sejarah dan biografi para ulama dan para sahabat. Mereka berbeda pendapat terkait dengan kunyah sahabat yang mulia ini sahabat Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu. Namun yang masyhur yang disebutkan dalam kitab Syiar Alam Nubala dan kitab-kitab sejarah yang lain yang masyhur adalah kunyanya dengan kunyah beliau adalah Abu Thabit. Abu Thabit. Namun juga di sana ada yang menyebutkan bahwasanya kunyah beliau adalah Abu Said dan juga Abu Walid. Dan perlu diketahui terkadang seorang itu memiliki lebih dari satu kunyah. Terkadang ada ya seorang memiliki lebih dari satu kunyah dan ini tidak mengapa bukan sebuah larangan. Nah, kecuali jika dia memiliki niat-niat yang buruk ya ingin melakukan penyamaran ketika menyebutkan hadis ya terkhusus hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu sehingga dia menggunakan uh, kunyah berganti-ganti ya, mengganti-ganti kunyah nah, ini tentunya uh, pembahasannya dalam ilmu hadis dan para ulama mengetahuinya perbuatan ini dinamakan dengan perbuatan tadlis ya perbuatan tadlis yang menyebabkan lemahnya sebuah hadis. Namun ketika seorang ingin berkunyah dengan ini dengan itu maka tidak mengapa. Nama beliau adalah Sahal bin Hunayf bin Wahib Ibn al-Ukaim Al-Ausi Al-Ansari Beliau dari kabilah Aus salah satu kabilah besar dari dua kabilah besar yang ada di kota Madinah saat itu. Ya ketika itu disebut dengan Yathrib. Terdapat dua kabilah besar, kabilah Khazraj dan Aus. Dua kabilah besar. Dan sahabat-sahabat dari kaum Ansar yang masuk Islam kebanyakannya mayoritasnya dari dua kabilah ini. Dari kabilah Khazraj dan kabilah Aus yang tadinya sebelum datangnya Islam dua kabilah besar ini saling bertempur saling membunuh ya dalam kurun waktu yang cukup lama ratusan tahun mereka saling membalas dendam saling berhutang nyawa darah itu terus berlanjut namun datangnya Islam hal itu semuanya hilang dengan Islam mereka bersatu, bersaudara, bahkan persaudaraan yang sangat-sangat kuat, persaudaraan imaniyah, persaudaraan di atas tauhid dan sunnah yang luar biasa yang sangat-sangat sulit untuk dihancurkan dan dinaam pisahkan persaudaraan ini. Maka Sahal Ibnu Hunayf seorang sahabat yang mulia yang memiliki sekian keutamaan dan kelebihan yang penting bagi kita kaum muslimin generasi yang datang setelah generasi sahabat penting bahkan wajib untuk mengenali mereka mengetahui biografi mereka mengetahui kedudukan dan keutamaan-keutamaan mereka karena mereka memiliki hak atas kita dan kita wajib untuk menunaikan hak-hak mereka di antaranya di antara hak para sahabat adalah memuliakan mereka, menghormati mereka dan menyebut-nyebut keutamaan mereka. Barakallahu fikum. Karena Allah juga memuji mereka, memuliakan mereka, meninggikan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka juga telah meridhoi Allah jalla wa ala. Ridho kepada Allah. Di antara keutamaan dan fadilah kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Sahal ibn Hunayf apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini dengan beliau menyatakan wahwa badriyun wahwa badri beliau ini sahabat yang ikut serta dalam perang Badar apa kelebihan perang Badar perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam perang yang di waktu itu kaum muslimin dalam jumlah yang minoritas dan sedikit sekali kekuatannya dan Nabi SAW sangat berharap dan memohon kepada Allah kemenangan di saat perang itu karena itu sangat menentukan ya keberlangsungan dakwatul Islam, dakwah tauhid yang diemban oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam maka Nabi berdoa ketika itu dengan doa yang luar biasa Nabi beristighatsah di saat itu hingga Allah jalla wa ala menurunkan bantuan dengan diutusnya bala tentara dari para malaikat ribuan malaikat turun berbondong-bondong untuk menghancurkan dan memporak-porandakan barisan kaum kufar Quraisy ketika itu Maka diantara kelebihan dari Ahlu Badar Orang-orang atau sahabat-sahabat yang ikut dan terlibat dalam perang Badar Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW Yani hadis yang Nabi riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis Qudsi Allah menyatakan kepada Ahlu Badar, I'malu ma syi'tum Faqad ghafartu lakum Beramalah, berbuatlah sesuka kalian Wahai ahlu badar Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian Luar biasa, ini keutamaan yang besar Maka ahlu badar Termasuk sahabat-sahabat yang mulia Sahabat-sahabat yang memiliki posisi yang tinggi dari sahabat-sahabat yang lainnya karena kita ketahui dan ini adalah prinsip Islam ini yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya serta para ulama bahwa Naam para sahabat itu mereka bertingkat-tingkat. Mereka semuanya mulia, diridhai oleh Allah. Namun ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang lebih mulia sebagian mereka dari yang lainnya. Maka beliau ini Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu al-Ansari ikut dalam perang Badar dan juga beliau ikut dalam perang Uhud. Bahkan disebutkan beliau termasuk sahabat-sahabat yang sabitina yang kokoh ketika kaum muslimin sempat ya kacau balau posisinya ya dalam perang Uhud kita tahu. Nah, ketika terjadi satu pelanggaran dilakukan oleh beberapa sahabat, maka ketika itulah ya kaum muslimin sempat, sempat terpukul mundur dan kacau balau barisan kaum muslimin, pasukan muslimin. Namun di antara beberapa sahabat yang kokoh bertahan tetap mendampingi Nabi, menjaga Nabi adalah sahabat Sahal ibnu Hunayf radhiyallahu taala anhu. Dan sekian keutamaan ketika beliau atau ketika para sahabat muhajirin datang hijrah ke kota Madinah, maka kita tahu bosnya Nabi melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan barisan kaum muslimin. Maka Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar satu dengan yang lainnya. Persaudaraan imaniyah ukhuwah imaniyah. Nabi persaudarakan. Di antaranya Nabi mempersaudarakan Sahal ibn Hunayf ini dengan sahabat Ali bin Abi Talib. Nabi mempersaudarakan Ali bin Abi Talib dengan Sahal ibn Hunayf al Ansari dan Sahal terus bersahabat senantiasa mendampingi Ali bin Abi Talib, mengambil ilmu darinya ya terus sehingga dia sempat diangkat menjadi gubernur di beberapa daerah ketika itu di zaman pemerintahan Ali termasuk dijadikan sebagai penguasa di negeri Persia ketika itu tatkala ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, ini sekian dari kelebihan ya sahabat Salim bin Hunayf. Dan sahabat ini sangat masyhur dalam sebuah hadis yang kita kenal dengan hadisul ain terkait dengan al ain yang Nabi menyatakan al ainu hakun. Ini terkait dengan sahabat Sahal bin Hunayf. Di suatu waktu dalam hadis tersebut dia ketika ingin mandi membuka pakaiannya dan ada seorang sahabat Ansar melihat ya tubuh dari Sahal ibn Hunayf dan dia terkagum betapa bersihnya. ya. dalam keadaan dia tidak mengucapkan apa-apa, dia melihat demikian. Maka dengan secara tiba-tiba Sahli bin Hayyab terjatuh ya, langsung terjatuh, pingsan. Maka Nabi marah ketika itu. Alama yaqtulu ahadun akhahu. Nabi menyatakan kena akan atas dasar apa salah seorang di antara kalian telah membunuh saudaranya. Kemudian Nabi menyatakan idara ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi falyubarrik alayhi fa innal aina haqqun. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya, yang menakjubkan hatinya, dia takjub kepada sesuatu tersebut hendaklah dia yubarik mengucapkan tabrik, barakallahu fiik, barakallahu fi dan seterusnya. Atau dia mengucapkan masya Allah, tabarakallah. Demikian ucapan-ucapan yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW ketika seorang melihat sesuatu yang takjub. Baik dia melihat manusia atau dia melihat barakallahu fikum uh, pemandangan atau dia melihat uh, kendaraan juga termasuk kendaraan, mobil yang bagus, sepeda motor yang bagus. Ini disyariatkan untuk kita ya membiasakan lisan kita untuk selalu tabrik mengucapkan barakallah, masya Allah, semoga Allah ber berkahi, ya, semoga Allah jaga itu doakan sehingga tidak terjadi ain karena al ainu hakun kata Nabi SAW ya yang namanya ain penyakit ain itu benar ini penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata tanpa adanya ucapan at-tabrik atau yang semakna dengan ini nah, ini ya kisah ini ma'ruf ya dalam hadis yang ma'ruf terkait dengan sahabat yang sedang kita atau kita akan bahas hadis yang diriwayatkan olehnya yaitu sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit dari biografi sahabat yang mulia, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah taala syahadata" Barang siapa yang meminta kepada Allah Perhatikan Nabi menyatakan Sa'alallah Minta kepada Allah langsung Maka di sini penting bagi kita dan kaum muslimin semuanya Hendaknya ingat bahwasanya Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta langsung kepada Allah Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum Dan telah berkata, berfirman Rabb kalian Berdoalah kalian langsung kepadaku Langsung tanpa perantara Dan inilah yang afdal, Inilah yang utama Inilah yang dimaukan oleh Allah Inilah yang disenangi oleh Allah Jalla wa'ala Ketika hamba itu langsung memohon kepada Allah Mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah Berharap kepada Allah Allah senang kepada dia, Allah mencintai dia Berarti dia benar-benar memahamkan diri kepada Allah secara langsung tanpa perantara. Maka mintalah kepada Allah Jalla wa'ala Segala kebutuhan kalian Segala, segala hajah kalian Allah maha mendengar Dan Allah maha mengabulkan berbagai doa dan permintaan Maka Nabi menyatakan Barang siapa yang meminta kepada Allah Asyahada Pahala dan keutamaan syahada Ini keutamaan menjadi seorang syahid menjadi syahid mendapatkan pahala syahid bisidqin dengan penuh kejujuran ketika dia meminta kepada Allah ketika dia berharap kepada Allah penuh keikhlasan jujur dia mengharapkan dan menginginkan syahadah tersebut maka apa balasannya kata Nabi alaihi salatu wassalam ballaghahu Allahu manazilash syuhada maka Allah akan sampaikan dia Allah akan posisikan dia pada posisi para syuhada ya posisi para syuhada wa in mata ala firasyhi walaupun dia meninggal dunia di atas ranjangnya di atas tempat tidurnya Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan asyhadah disebutkan oleh para ulama bahwa asyhadah itu bermacam-macam. Namun sebelum itu asyhadah ini adalah salah satu kedudukan yang tinggi. Bahkan disebutkan dalam ayat kedudukan dan posisi ketiga dari kedudukan orang-orang yang selamat, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, yang mendapatkan nikmat dan anugerah Allah Jalla wa Ala. Di mana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-69, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim" minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i salihin dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka itulah orang-orang yang nanti akan bersama dan berdampingan dengan hamba-hamba yang telah Allah beri nikmat dan anugerah kepada mereka yaitu nikmatul hidayah nikmat untuk berada di jalan yang lurus menetapi jalan yang lurus istiqamah di atas jalan yang lurus siapa mereka Allah merinci minan nabiyyin yang pertama dari para nabi ini golongan yang tertinggi yang berada di atas jalan yang lurus yang senantiasa menetapi kebenaran istiqamah di atas al-haq para nabi wasiddiqin dan orang-orang yang jujur kemudian yang ketiga adalah asyuhada orang-orang yang mendapatkan pahala syahid dan yang keempat adalah as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyatakan mereka adalah sebaik-baik teman dekat rafiq teman karib itulah mereka maka posisi asyhadah ini posisi yang tinggi mulia ketika seorang ditetapkan mendapatkan pahala syahid atau dia menjadi seorang syahid dan ini adalah ketetapan dari Allah dan Rasulnya rekomendasi asyhadah ini datang dari Allah dan Rasulnya bukan setiap orang dari pribadi-pribadi muslim mengklaim dan menyatakan bahwasanya fulan ini telah syahid dan mendapatkan pahala syahadah. Tidak. Tidak. Ini adalah hak prerogatif Allah Jalla wa'ala dan juga hak Nabi yang Allah izinkan untuk menetapkan dan memberikan rekomendasi siapa yang dia itu sebagai syahid dan mendapatkan pahala syahadah karena ketika seorang mendapatkan pahala syahadah maka jaminannya adalah surga Di antara jenis-jenis syahadah yang disebutkan oleh para ulama yang pertama adalah asyhadah bi ahkamillahi azza wajal ala ibadihi, persaksian dengan hukum-hukum Allah atas hamba-hambanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Maka ini syahadah yang mendapatkan keutamaan ini, posisi ini adalah para ulama dari kalangan manusia. Ya Allah bersaksi malaikat dan dari bangsa manusia dari anak Adam adalah al ulama mereka yang mendapatkan asyhadah ini sehingga para ulama mereka adalah syuhada sebagai saksi yang bersaksi atas hukum-hukum Allah karena mereka orang-orang yang paling mengerti faham tentang ahkamillah hukum-hukum Allah mereka bersaksi tentang nah ini adalah halal ini adalah haram ini adalah wajib ini adalah sunnah mustahab ini adalah makruh ini adalah naam suatu yang mubah para ulama yang mempersaksikan dan menetapkan karena mereka orang-orang yang sangat berilmu dan para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Di antara pahala syahadah dan orang-orang yang dikatakan sebagai syuhada adalah yang disebutkan oleh Nabi dari beberapa orang yang tertimpa na'am musibah di antaranya yang tertimpa musibah taun. Maka dikatakan dia syahid. Atau terkena penyakit eh, terkena uh, dia tertimpa sakit perut. Kemudian dia meninggal karena itu. Maka ini juga dikatakan syahid atau yang meninggal terbakar juga dikatakan syahid mendapatkan pahala syahadah atau yang tenggelam juga ya dikatakan dia syahid. Jenis yang berikutnya seorang yang terbunuh karena dia menjaga atau mempertahankan harga diri dan hartanya namun dia terbunuh harga diri dan harta dia yang halal yang milik dia ketika dia mempertahankannya kemudian dia terbunuh maka juga syahid Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna damihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya, mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Demikian pula yang mempertahankan darahnya, syahid. Mempertahankan keluarga dan juga kehormatannya, maka dia syahid. Dan juga di antara bentuk asyhadah dan seorang dikatakan sebagai syahid adalah yang terbunuh di jalan Allah Jalla wa Ala ketika berperang berjihad di jalan Allah jihadun syar'iyyun jihad yang syar'i yang benar dan inilah syahada yang tertinggi syahada yang tertinggi yang paling mulia adalah seorang terbunuh di jalan Allah di dalam jihad fi sabilillah Namun penting untuk kita ketahui dan kita ingat Kita camkan baik-baik bahwasanya yang dinamakan dengan jihad fi sabilillah jihad yang syar'i itu jihad dalam rangka menegakkan at-tauhid, menebarkan Islam, menegakkan tauhid. Dan itu telah warid disebutkan dalam hadis yang sahih ketika ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ya Rasulullah?" Naam Ketika ada yang bertanya, Asu'ila ah, anir rajuli atau ditanyakan kepada Nabi SAW anir rajul yuqatilu syuja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu liyura makanuhu ada seorang yang berperang karena berani semata-mata karena dia seorang pemberani atau yang berperang karena ingin nam membela kesukuan dan seterusnya yang lainnya karena fanatisme atau juga karena na dia bisa mendapatkan posisi dan dipandang oleh manusia dipuji oleh orang lain maka ditanyakan kepada Rasul ayu dzalika fi sabilillah mana dari sekian ini contoh-contoh ini yang dikatakan seorang itu berjihad berperang di jalan Allah mana yang dikatakan fisa bilillah itu yang mana maka Nabi menyatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah barang siapa yang berperang demi menegakkan kalimat Allah kalimat tauhid la ilaha illallah untuk menebarkan Islam, menebarkan tauhid, maka sungguh dia telah berperang di jalan Allah fi sabilillah. Namun di hari-hari ini banyak yang mengklaim sekedar klaim semata, mengaku aku bosnya dia berperang di jalan Allah, menegakkan syariat Allah. Ternyata fakta berbicara lain. Ternyata bukti-bukti menunjukkan tidak demikian tujuan dia. Ternyata tujuan mereka hanya semata-mata ingin mencari dunia. Katanya ingin menerapkan syariat Islam. Ternyata justru syariat Islam dilalaikan. Ketika mereka berperang, ya sama sekali tidak memperhatikan masalah sholat. Bahkan mereka justru bermudah-mudahan meninggalkannya dan juga mereka di dalam berjihad menurut mereka ternyata yang mereka bunuh adalah muslimin yang mereka bunuh adalah kaum muslimin muslimin dengan berbagai dalih dalihnya ini munafiklah dalihnya ini pengkhianatlah dengan sekian dalih yang semua itu adalah dusta maka hendaknya kita berhati-hati dan waspada dari berbagai seruan-seruan, ajakan-ajakan yang mengatasnamakan jihad. Fisabilillah amalan yang mulia termasuk puncak tertinggi di dalam Islam. Sehingga Nabi telah menjelaskan yang berperang di jalan Allah itu yang meninggikan kalimat Allah yang berperang untuk menegakkan tauhid. Kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabat mereka berperang. Baca sejarah mereka bagaimana. Tidak lain kecuali dalam rangka menebarkan Islam. Menebarkan Islam. Sehingga walhamdulillah Allah tolong, Allah bantu mereka tersebarnya Islam itu melalui upaya mereka, usaha mereka dengan jihad fisabilillah. Islam tersebar sampai di Eropa, sampai di Cina, ya, sampai di utara, ya, juga tersebar semuanya. Di Iran yang sekarang ini ya, di Persia ketika itu tersebar Islam dengan damai. Perang yang memang dirasakan oleh orang-orang kafir ketika itu adalah perang yang penuh kedamaian. Islam yang dibawa itu benar-benar agama yang damai, yang adil. Tidak main bunuh, tidak main bakar, tidak main kemudian dihancurkan, dibantai, tidak. Para sahabat tidak demikian, baca sejarah mereka. Disitulah pelajaran yang sangat berharga Bagaimana rahmahnya Islam Bagaimana keindahan Islam Ketika diterapkan dan diwujudkan dalam jihad Fisabilillah Nyata dan fakta Kalau kita baca sejarah mereka Ya Luar biasa Dan orang-orang kafir ketika itu benar-benar merasakan itu Mereka berbondong-bondong masuk Islam Menerima Islam Tanpa ada paksaan sedikit pun Tanpa ada paksaan Nah, barakallahu fikum. Maka demikianlah. Sehingga jihad itu adalah dalam rangka mendakwakan Islam, menebarkan tauhid agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Maka hadis ini juga menunjukkan tentang tingginya kedudukan asyuhada dan besarnya serta bernilainya pahala syahadah sehingga barang siapa yang meminta dengan kesungguhan dengan kejujuran keikhlasan maka Allah akan posisikan dia Allah akan berikan pahala syahadah ini dan kedudukan asyuhada dan ini salah satu bentuk kemurahan Allah jalla wa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan juga menunjukkan tentang tingginya dan mulianya kedudukan as-sidqu ma'allah jujur dengan jujur Allah akan berikan ketika seorang itu jujur ikhlas dia tidak ada tendensi-tendensi tertentu dari dunia ketika dia beramal ketika dia berbuat apa saja dari amalan-amalan dalam Islam ini yang besar maupun amalan-amalan yang kecil di mata manusia. Maka ketika seorang berbuat melakukannya dengan penuh keikhlasan dan jujur kepada Allah semata-mata mengharapkan pahala darinya dan mengharapkan janji-janji Allah yang telah Allah siapkan di surga maka barakallahu fikum nilainya besar pahalanya besar kedudukan kedudukannya sangat tinggi dan mulia luar biasa. Sehingga tentunya di sini ada motivasi dan himbauan serta nasihat bagi kita semuanya untuk senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan membantu upaya dan usaha kita untuk menjadi hamba-hamba yang siddiqin hamba-hamba yang jujur dan saleh serta taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.